الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أما بعد الحمد لله Walaupun suasana setelah sholat duhur ini Suasana orang habis makan siang ini bawaannya ngantuk Dan memang sampai sekarang itu belum diketemukan obatnya Kalau habis makan, kenyang, ngantuk Tapi insya Allah nggak lama-lama Karena kalau terlalu lama bisa doanya nanti Bismillahirrahmanirrahim Nah, mutu ahya itu kan susah. Ya. Yang ke-19 kita melanjutkan tentang walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah dan milik Allah itu nama-nama yang indah, asmaullah al-husna. Maka berdoalah dengan nama-nama itu. Yang ke-19 adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab. Syekh Abdul Razak mengatakan wa huwa ismun takarrara fil Qur'anil Karim thala fi thalathati mawadhi'. Nama Al-Wahhab ini disebutkan di tiga tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satunya adalah di surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa arti Wahhab ini? Kathirul hibah wal minnah wal atiyah Al-Wahhab itu artinya adalah Yang banyak pemberiannya Yang banyak peruntukannya Yang banyak karunianya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan karunia yang banyak sekali kepada umat manusia Tapi karunia itu diberikan kepada siapa yang dia kehendaki Salah satu yang perlu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab ini bukan hanya rizki. Kita lihat doa orang-orang yang beriman di surah Ali Imran ini, "Wahab lana min ladunka rahmah." Ya Allah, berikanlah bagi kami dari sisimu rahmah. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau itu maha berbagi. Maha memberi, maha memberikan karunia-Nya. Ketika kita tahu bahwasanya Allah yang maha memberikan karunia Dan karunia yang Allah berikan hibah Hibah yang Allah berikan itu Hibah dalam bahasa fikih Adalah pemberian yang tanpa Membalaskan harapan Ini udah, dikasih selesai Pemberian Allah itu macam-macam dan beragam sekali Di antara karunia yang Allah berikan kepada manusia ini adalah anak. Allah berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Allah lah bagi Allah itu kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun lima yurid. Apa yang akan dia lakukan tidak ada yang pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha udzukur. Dan Allah memberikan karunia kepada siapa yang dia kehendaki anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha udzukur. Ada sebagian yang diberi karunia anak laki-laki. tidak ada resepnya. Kadangkala orang berpikir, kamu bisa punya anak laki gimana gitu kan? Ya sudah, ini memang Al-Wahhab yang ngasih. Yang ini anaknya perempuan semuanya. Itu siapa yang memberi? Al-Wahhab. Allah Jalla Jalaluh. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Ada yang diberi karunia Allah laki-laki dan perempuan putra dan putri anak. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan ada yang diciptakan mandul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa akim itu bahasa? Mandul. Nggak bisa punya anak. Innahu alimun qadir. Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya alim qadir. Allah maha mengetahui dan Allah maha kuasa. Allah bisa memberikan kepada semuanya itu anak bisa. Semuanya dikasih putra dan putri bisa. Mampu. Tapi dia mengetahui mana yang dibutuhkan sama orang ini kadang-kadang. Dan para nabi itu sebagian di antara kita kalau anaknya putri semua bingung. Ya Allah, kapan dikaruniai anak lelaki? Ya tinggal minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan anak perempuan itu Allah, yang memberikan anak laki itu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang di masa sekarang ini yang ketika tidak punya anak, dia berusaha mencari alternatif. Tapi ada alternatif yang kemudian memohon kepada selain Al-Wahhab. Ada yang memohon kepada pohon Subhanallah di Serang, di Banten sana, Ustaz Fakhruddin cerita di belakang rumahnya itu ada mata air yang jernih sekali. Orang-orang datang ke sana macam-macam keinginannya. Ada yang belum punya suami, ingin punya suami. Jadi mandi di air itu. Setelah mandi, itu maaf celana dalam atau BH-nya ditaliin di pohon sana. Muslim, kita bicara orang Islam nih. Kita tidak bicara non-muslim. Orang Buddha atau Hindu yang memang mereka memohon kepada selain Allah. Ini orang-orang Islam melakukan hal itu. Karena ingin hibah dari Allah. Ingin karunia. Ketika kita tahu bahwasanya yang memberi itu hanya Allah. Maka di sini kita yakin semuanya tidak bisa memberi. Apapun yang kita lakukan, kepada siapapun kita meminta, kalau Al-Wahhab tidak memberi, tidak bakalan. Maka yang ingin memiliki anak, sebagian orang berfikiran kalau punya anak hidupnya bahagia. Belum tentu. Banyak orang tua yang melarat, yang sengsara hidupnya gara-gara anaknya. Jadi kalau ada seorang ibu yang tidak diberi karunia Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin tidak bisa menjaga amanat anak yang Allah berikan. Banyak orang yang menunggu anak ya sampai lama. Ketika dapat anak, dia memanjakan putranya. Apa yang diinginkan putranya diberikan. Sehingga tatkala tumbuh besar dewasa, anaknya menginjak-injak bapak ibunya anak itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, Nabi Zakaria subhanallah. Jangan pernah putus asa. Doanya Nabi Zakaria apa? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulangku ini sudah sudah keropos ya, sudah lemah tulangku ini. Rambutku, jenggotku sudah ubanan semuanya. Rambutnya sudah penuh dengan uban. Tapi aku tidak pernah putus asa memohon kepadamu. Subhanallah. Ada orang-orang yang memohon sama Allah sekali, dua kali, tiga kali, kemudian putus asa. Bisa dibayangkan Nabi Zakaria sampai beruban, sampai tua renta, beliau tetap mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Enggak pernah aku melarat dengan memohon kepadamu. Tinggal minta, tinggal memohon. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira. Sesungguhnya aku takut ini bahasa Malaysia ini terjemahannya. Nah, aku khawatir ya. Aku khawatir terhadap kecuali kecuaian kecuaian sepeninggalanku apa kecuaian itu apa Hah? ke ketidakadaan lalai lalai iyalah lalai kecuaian udah tahu kan artinya yang penting yang penting yang hadir tahu Sepeninggalanku sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Istrinya mandul. Dia sudah tua renta. Tapi dia masih memohon kepada Allah dengan mengatakan fahabli. Habli ini dari asal kata al-wahab tadi. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, anugerahkanlah aku dari sisimu seorang putra. Minta putra. Gak pernah putus asa. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mungkin sudah manupus ya yang dia pikir nggak mungkin bisa punya anak subhanallah ini istrinya nabi Zakaria sama-sama tua renta bukan suaminya tua renta istrinya istri muda gitu kan bukan nih ini dua-dua sama sama-sama tua yarithuni terus kemudian Kemudian Allah mengatakan ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada dengan seorang putra yang namanya sudah disebutkan. Siapa namanya? Yahya. Itu nama pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria bingung, mau gimana bisa punya anak sedangkan dia tua, istrinya juga tua mandul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kathalika qala rabbuka huwa alaiya hayin itu mudah buat Allah Mudah Subhanallah Allah menciptakan Adam tanpa bapak dan ibu Allah menciptakan Hawa tanpa ibu Dari Adam diciptakan Maka huwa alayya hayyin Waqad khalaqtuka min qablu walam Kau dulu tidak ada dan aku telah menciptakanmu kata Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab kemudian ingat anak ini fitnah innama amwalukum wa auladukum fitnah di antara nabi yang nggak punya anak juga siapa sampai tua Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam sampai tua nggak punya anak akhirnya punya anak pertama namanya Ismail Kemudian anak kedua dari istri yang pertama Ishak Ketika Ismail sudah besar Sudah mulai Masya Allah Anak yang ditunggu-tunggu datang Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya Bagaimana perasaan orang tua Anak yang ditunggu-tunggu sudah datang Allah memerintahkan untuk menyembelih anak itu dan ingat para orang tua yang diberi karunia anak itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak putra putri kita membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang dia cintai. Tapi ternyata Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim ketika dia hendak menyembelih Ismail, qad teruk ru'ya. Sudah selesai. Ujianmu selesai. Allah hanya ingin melihat Ibrahim ini benar-benar taat sama Allah enggak? Ini Al-Wahhab jadi kalau yang ingin sesuatu tinggal minta sama Allah SWT Yang perempuan gak punya suami tinggal minta. Yang laki-laki gak punya istri mohon kepada Allah Subhanahu wa Yang ke-20 Al-Fattah. Nah, Allah berfirman قل يجمع الله بيننا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم Katakanlah Allah mengumpulkan kita Rabbuna Kemudian dia yang menghukum antara kita dengan kebenaran Yang membuka hukum antara kita dengan kalian Wahuwal fattahul alim Dan dialah yang maha membuka Maha memberikan hukum yang benar dan dia maha mengetahui. Wa makna hadzal isim kata Syekh arti dari nama ini ai alladhi yahkumu baina ibadihi bima yasha. Dialah yang menghukum di antara hambanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hukum itu milik Allah. Allah lah yang berhak mengatakan ini salah dan ini benar. Allah yang berhak mengatakan ini halal, ini haram. Manusia nggak berhak. Wayak divihim bima yurid dan Allah mengadili manusia dengan apa yang dia kehendaki. Wayamunnu ala yasha. Arti dari fathah ini juga dialah yang memberikan apa yang dia kehendaki kepada umat manusia. La radda li hukmih. Tidak ada yang dapat menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala muaqqiba li qada'ih dan tidak ada yang bisa menuntut hukum Allah. Nggak ada. Karena ketentuan Allah sudah pasti. Dan perintah Allah juga tidak bisa ditentang. Allah berfirman, "Ma yaftahul ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah." Rahmat yang Allah buka untuk hambanya untuk sekelompok manusia. Tidak bisa satu manusia pun yang menghalang-halangi. Walaupun seluruh umat manusia berkumpul untuk menghalangi rahmat Allah dari fulan, nggak bakalan bisa. Wa mayumsik fala mursilalahu min ba'dih. Dan siapa yang dihalang-halangi dari rahmat Allah dipegang. Tidak disampaikan kepada mereka. enggak ada yang bisa membuka seperti keran air. Ya, keran air kalau Allah sudah kunci nggak ada yang bisa buka. Tapi Allah kalau sudah buka itu rahmat terus turun buat dia. Wahwal azizul hakim. Dan dia maha aziz, maha mulia, dan maha hakim yang hukumnya penuh dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Masyaallah muslimin. Ini jamaahnya udah kendor matanya ini. Masya Allah. Sampai baterainya juga lobet sudah ini ya kan? Lanjut enggak? Lanjut, ya lanjutnya, lanjutnya udah. Sedikit lagi. Hada wa inna iman al-abdi bi anna rabbahu subhanahu wa ta'ala huwal fattah min minal abdi husna tawajjuhin Allah wahda. Ketika seorang beriman bahwasanya Allah itu al-fattah yang maha membuka semua urusan yang dia yang memberikan hukum kepada siapa yang dia kehendaki memberi kepada siapa yang dia maui keimanan ini menuntut hamba agar dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan baginya pintu-pintu rizki kita kalau keluar masjid baca apa Kalau masuk masjid baca apa? Waftahli abwaba rahmatik. Iftah dari kata al-fattah tadi. Ya Allah bukakan ya Allah pintu-pintu rahmatmu. Keluar minta fadl minallah subhanahu wa ta'ala minta rizki, minta nikmat tapi rahmat Allah ini membuat kita ketika kita beriman bahwasanya Allah al-fattah kita punya anak nih gak bener jalannya Kadangkala berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Mau minta sama siapa gitu? Al-Fattah. Allahumma ftah abwabal hidayah liwaladi. Ya Allah bukakan pintu. Ya Allah yang maha membuka. Bukakanlah pintu-pintu hidayah untuk putraku. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki, rahmat. Dan agar Allah membuka hati kita untuk menerima kebenaran. Para jemaah tahu yang benar itu gampang. Kita tahu ini halal, ini haram, gampang. Tapi bagaimana kita bisa meninggalkan yang haram dan mengerjakan yang wajib? Antum kalau mau ngomong sama peminum, eh itu arak haram. Iya, haram. Innamal khamru wal maisir. Baca tuh ayatnya dia. Iya, bukan itu. Orang tahu ilmu tapi tidak bisa mengamalkan, maka dia butuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut tadi hidayah itu taufik dan kita meminta kepada Allah agar membukakan pintu-pintu hidayah buat kita. Kemudian yang ke-21 Kita cukupkan 21 jemaah, tenang. Yang ngantuk di ya buka sedikit matanya, insyaallah kita selesaikan. Yang ke-21 ini As-Sami' As-Sami' yang maha mendengar wa huwa ismun wuruduhu fil Qur'an fima yaqrubu min 50 mawdhi'an hampir di 50 tempat di Al-Qur'an Karim As-Sami' maha mendengar ini disebutkan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa as-sami'ul basir tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala tidak ada dan dia maha mendengar dan maha melihat. Manusia dapat melihat, dapat mendengar, tapi pendengaran manusia tidak sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika di rumah Nabi datang perempuan yang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi tentang suaminya. Di satu kamar, satu bilik, satu bilik, rumahnya Rasul satu bilik. Itu perempuan bertanya bersama Rasul, Aisyah ya ada di bilik itu. Kata Aisyah, aku dengan suaranya perempuan itu kadangkala hilang timbul, timbul tenggelam. Dengar nggak dengar, nggak jelas. Gitu. Tapi kemudian Allah menurunkan surat Al-Mujadilah. Apa kata Allah? Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar Aisyah itu tidak bisa mendengar dengan jelas padahal satu bilik. Aisyah mengatakan subhana man wasi'a uhul asya. Maha suci Allah yang pendengarannya itu semuanya Allah dengar. Mungkin teman kita tidak dengar, orang tua kita tidak dengar. Kita kadangkala ribah nih ibu-ibu yang suka ribah. Betul? Yang suka ribah? Apa ribah? Ma. Mengumpat. Wah, syuh, kalau mengumpat bahasa Indonesia itu jahat tuh. Mengumpat itu menghina-hina itu mengumpat. Ribah itu mengumpat. Membicarakan orang lain. ribah itu kata Rasulullah SAW, Zikruka akhaka bima yakroh. Yaitu menceritakan kejelekan orang lain yang dia nggak suka diceritakan. Yang suka mengumpat ini ibu-ibu apa bapak-bapak? Sama aja lah. Bapak-bapak ini sama. Sama aja, tapi mungkin ibu-ibu lebih sedikit, sedikit. Sikit lebihnya. Tapi biasa orang itu kalau sudah riba orang, temannya nggak dengar. Tapi ingat Allah sami. Allah dengar. Maka tolong ketika kita beriman dengan sami, bahwasanya Allah itu maha mendengar, maka di sini kita akan semakin takut untuk berbicara kecuali yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan di sini was-sami' arti as-sami' ini huwa alladhi yasma'u jami'al aswat ala ikhtilafil lughat wa tafannunil hajat. Dialah yang mendengar semua suara. Padahal bahasanya beda-beda. Permohonannya, keperluannya macam-macam. Ketika orang berangkat umroh, tawaf, Antum dengarkan doanya orang itu macam-macam. Ada yang pakai bahasa Melayu, bahasa negerinya. Kita nggak paham. Apa yang diinginkan kita juga tidak mengerti. Tapi Allah Jalla Jalaluh mengerti semua itu. Allah mengatakan sawaun minkum man asarral qawla wa man jahara Sama yang suaranya keras yang suaranya dilemah lembutkan sampai tidak terdengar Allah mendengar hal itu sama buat Allah Subhanahu wa taala wa man huwa mustakhfin wa saribun bin nahar ada yang sembunyi-sembunyi di malam hari nggak ada yang tahu atau terang-terangan di siang hari itu buat Allah sama yang terang yang tersembunyi yang keras dan yang pelan itu sama buat Allah subhanahu wa ta'ala Bangsa jin Bangsa manusia Dengan semua bahasa Di muka bumi ini ada berapa bahasa Di Indonesia Itu ada 350 bahasa 350 bahasa daerah-daerah ya Setiap daerah itu punya bahasa kita ngobrol sama kampung ini, sama kampung yang itu nggak paham. Mau beli kamus, kamusnya belum ada. Belum bikin kamusnya. Tapi Allah Jalla Jaluh mengerti semuanya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengarkan, tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Kata Aisyah tadi, Maha besar Allah, Maha agung Allah yang pendengarannya itu meliputi semua segala sesuatu. Nah, Al-Basir kita lanjutkan nanti aja. Ya Ustaz. Kita lihat jamaahnya. Kalau jamaahnya tidur, ustadznya ngomong terus. Insya Allah nggak ada yang merem sambil dengar gitu ya. Ada nggak yang sambil memejamkan mata tapi dia mendengar? Ada insya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai sekian. Antum biar istirahat, mengumpulkan tenaga karena habis asar kita akan ngebut ya apa ngebut ini akan maraton akan ber, melayu melaju akan melaju sedikit kita akan bicara tentang al-basir tapi selesaikan al-basir dulu lah iya as al basir ini nggak bisa dipisahkan nah al-basir yang maha melihat ya wa huwa ismun wuruduhu fil Qur'anil Karim fi mawadhi' tazidu an ala arba'in disebutkan Al-Basir dalam Al-Qur'an ini lebih dari 40 kali. Di antara ayat yang baru saja kita bacakan laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah Maha melihat tapi penglihatannya tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Innallaha kana sami'an basira. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Apa arti basir? Syekh menjelaskan alladhi yara jami'al mubsarat yang melihat kepada semua yang bisa dipandang. Wa yubsiru kulla syai' wa in daqqa wa saghur. Allah melihat segala sesuatu walaupun dia kecil dan detail sekali. yubsir dabiban namlati sauda ala sakhrati samma fi lailati dhulma. Allah melihat semut hitam yang kecil di tengah malam yang gelap gulita yang dia melewatin batu yang hitam Allah melihat hal itu. Wa yara majaril qut fi a'dha. Allah melihat bagaimana makanan itu berjalan di semut itu. Dari perutnya kemudian ke seluruh tubuhnya Allah melihat. Wa yubsir ma tahtal ardin. Allah melihat apa yang di dalam bumi. Kama yubsir ma fawqas samawati saba. Kemudian sebagaimana Allah melihat apa yang di atas langit-langitnya. Wa yara tabaraka wa ta'ala taqallubatil ajfan wa khiyanatil uyun. Allah melihat buka tutupnya ini mata kita dan khianatnya mata. Allah melihat kita kadang kala nih Bapak-bapak kita nggak ngomong ibu-ibu Ada perempuan Karena banyak temennya pura-pura nggak -pura ngelihat ya. Iya iya iya Iya gimana? Itu khianat nih. Matanya khianat. Dia kayaknya dengerin omongan padahal matanya curi-curi pandang tuh. Allah tahu. Allah melihat. Dan ini isim azim. Nama ini nama yang agung sekali. Ketika seorang diajak berbuat maksiat di tengah padang pasir. Nggak ada yang ngelihat di situ. Biasa lelaki-laki kan pinter gombal ya. Tahu gombal? Apa gombal itu mana yang? Gombal itu membujuk ya, bujuk gitu kan si perempuan ini dibujuk gitu kan. Ada seorang perempuan dibujuk nih di malam hari nggak ada orang di padang pasir nih. Kata dia, ayolah gitu kan macam-macam itu. Di sini tidak ada yang melihat, nggak ada yang melihat kecuali bintang-bintang yang indah tuh di langit kata dia masya Allah apa kata perempuan ini fa'aina mukaukibuha mana yang menciptakan bintang-bintang itu mana dia kata dia idza khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu kalau kau lagi sendirian berduaan Jangan bilang, ah nggak ada yang ngelihat ini. Sendirian. Tapi ingat Allah itu melihat dan memperhatikan kita. Para jemaah, kalau kita merasapi makna al-basir, kemanapun kita akan pergi, di situ kita akan merasa keberadaan Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mengontrol kita. Antum bisa bayangkan, ketika bekerja di sebuah office yang ada CCTV-nya. Ya, di office ada CCTV. Kira-kira antum bisa ndak? Pura-pura ya mau tidur-tiduran gitu ya. Kan nggak ada bosnya. Bosnya kelihatan di bel. Tet, eh kenapa kok tidur-tiduran gitu kan? Ah, dia enggak bisa tidur karena ada yang melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat semuanya. Semuanya ketika kita bersendiri, Ketika kita berombongan, beramai-ramai, itu Allah melihat, maha mendengar dan melihat. Ketika Nabi Yunus di perut ikan, ikan hiu, ikan paus. Ya, jangan ikan hiu lagi lah. Ikan paus. Malaikat nggak ada yang tahu tuh. Nabi Yunus alaihi salam berdoa mengatakan, La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu Allah dengar dengan doanya Nabi Yunus. Sedangkan dia di dalam perut ikan di tengah laut yang paling dalam sana. Subhanallah. Allah melihat dan mendengar bagaimana Nabi Yunus dan mudah-mudahan dengan kita meyakini Allah Al-Basir ingat laisa kamitslihi syai' tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala Pandangan Allah tidak sama dengan pandangan manusia. Kita memandang yang di balik tembok kita tidak bisa tahu. Yang di balik rumah sana kita tidak bisa melihat. Tapi Allah melihat semuanya. Yang di bawah karpet ini, permadani ini Allah tahu. Yang di dalamnya, di dalamnya lagi Allah mengetahui semuanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama-nama Allah husna ini Semoga Allah Jalla Jalal memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan Asma Allah Husna. Ada tiga tingkatan mengamalkan Asma Allah Husna. Yang tahu angkat tangan sebelum kita tutup. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dapat menghitung asma Allah Husna yang 99 masuk surga. Tafadhol, dilihat lagi catatannya. Tafadhol antum. Nah. Masya Allah ya. Yang pertama itu ada duha wa duha. Jumlahnya yang 99 dan lafalnya aja. Karena ada anak-anak kecil cuma sekedar hafal dia tahu tapi dia tidak mengetahui makna. Yang kedua mafhumuha wa madluluha. Mafhumnya artinya dan maksud-maksud dari asma Allah al-husna itu sendiri. Dan yang ketiga bertawasul dengan asma Allah al-husna baik dalam doa, masalah atau doa sana doa ibadah yang isinya pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal barakallahu fikum. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Silahkan berehat, beristirahat. Kita akan lanjutkan insya Allah setelah sholat asar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, taufik kepada kita untuk bisa melanjutkan dan menyelesaikan asma Allah Husna yang 99 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.